Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-20 Dari kitab Tauhid Yaitu babu maja'a minat taglid Fi man abadallaha Inda qabri rajulin salihin Fakaifa idha abadahu Bab larangan keras Beribadah kepada Allah di kubur orang-orang soleh Maka bagaimana lagi jika seseorang beribadah kepada penghuni kubur tersebut Bab larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh Maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada orang soleh tersebut Jemaah sekalian bab ini berbicara tentang salah satu ketentuan syariat yang sangat agung yaitu larangan beribadah di kuburan orang soleh maksudnya larangan beribadah kepada Allah kenapa? karena orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang soleh akan menjerumuskan dia di dalam penyembahan kepada orang soleh tersebut atau menjerumuskan orang lain atau menjerumuskan orang lain seperti yang telah kita bahas di bab yang ke-19 tentang kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi yang disembah selain Allah pertama kali dosa terbesar pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh manusia yang mereka sembah selain Allah ternyata bukan pengikut setan bukan pula orang-orang jahat yang mengajak mereka menyembah syaitan bukan jemaah sekalian yang mereka sembah pertama kali di muka bumi adalah para wali Allah orang-orang soleh awalnya adalah hanya di, hanya beribadah di kuburan para wali tersebut. Itu yang mereka lakukan. Ketika orang-orang soleh itu wafat, yang mereka lakukan pertama sekali hanyalah beribadah di kuburan mereka, bukan menyembah mereka, tapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jemaah sekalian, mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Namun yang menyembah orang-orang soleh tersebut bukan yang pertama mempelopori perbuatan itu, generasi berikutnya yang melakukannya. Generasi berikutnya yang melakukannya. Jadi yang terjerumus dalam syirik di sini bisa jadi orang lain, bukan orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi dia yang melakukan ibadah di kuburan orang soleh, dia menyembah Allah. Dia tidak menyembah orang soleh tersebut. Tetapi bisa jadi orang lain mengira dia menyembah penghuni kubur tersebut lalu mereka ikutan menyembah penghuni kubur tersebut. Dan jemaah sekalian, ini adalah ketentuan syariat, larangan dalam syariat demi mencegah perbuatan syirik ini. Ternyata jemaah sekalian, ini bukan hanya sekedar teori, namun sudah jadi kenyataan. Tidak sedikit orang yang mengaku muslim datang di kuburan tidak sekedar berziarah tidak sekedar berziarah namun untuk melakukan dosa terbesar yaitu dosa syirik awalnya mereka datang hanya untuk beribadah kepada Allah berzikir mengingat Allah tetapi lama kelamaan mereka telah menyembah kuburan tersebut walaupun mereka nggak merasa telah menyembah kuburan itu bahkan mereka mengira apa yang mereka lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya di dalam syariat yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Sebagai contoh, tidak sedikit orang yang datang di kuburan para wali untuk mencari berkah. Dan ini sudah kita bahas, termasuk kategori kesyirikan. Karena Nabi SAW ketika para sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada beliau agar ditetapkan sebuah pohon sebuah pohon untuk mencari berkah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa Nabi sallallahu bertakbir Allahu akbar sesungguhnya itu adalah tradisi umat-umat terdahulu apa yang baru saja kalian ucapkan kalian minta sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa permintaan Bani Israel kepada Musa? Ija'al lana ilahan kama lahum ahliha. Wahai Musa, buatkanlah kami patung-patung untuk disembah sebagaimana yang mereka miliki. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sangat bodoh. Artinya, Nabi SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan, sama halnya dengan kuburan. Dengan sama halnya dengan Bani Israel, sama dengan yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu menyembah patung-patung. Ya, Jadi ini kesyirikan. Ada pula yang datang ke sana untuk berdoa, bukan berdoa kepada Allah, tetapi meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ada yang sekedar menjadikannya sebagai perantara agar doanya diteruskan kepada Allah, ada pula yang memang memohon hajatnya kepada penghuni kubur tersebut. Ini adalah kesyirikan. Jadi ini yang terjadi jemaah sekalian ketika kaum muslimin tidak mengindahkan larangan dalam syariat untuk beribadah, larangan beribadah di kuburan. Berikut kita perhatikan hadis-hadis yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam as-sahih yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min aswar. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah wa ma fiha minaswar dan apa yang ada di dalamnya berupa patung-patung atau gambar-gambar bernyawa Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama aslinya adalah Hindu bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Beliau wafat pada tahun 62 Hijriah. Jadi beliau bersama suaminya yang dulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah, mereka menyusul ke Madinah. Namun suaminya wafat. Suaminya wafat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya sebuah doa Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa itu, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik ketika ada sesuatu yang hilang darinya. Apa doanya jemaah sekalian? Nabi SAW menyuruh beliau untuk mengucapkan terlebih dahulu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian membaca doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah ketika wafat suaminya. Ketika itu Ummu Salamah sempat heran, masa ia ada yang lebih baik dari suamiku? Beliau masih heran. Beliau nggak tahu laki-laki lain yang lebih baik dari suaminya. Ini wanita zaman dulu jemaah sekalian, wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau. Kalau sekarang sudah lain, ya. Wanita zaman sekarang mungkin dia tahu banyak, banyak yang lebih baik daripada suaminya. Kenapa? Karena teman Facebooknya banyak, ya. Sering dia lihat di televisi, sering dia banding-bandingkan, sering dia lihat artis-artis dan dia bandingkan dengan suaminya. Maka dari itu Islam melarang untuk saling memandang antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram atau bukan suami istri. Ini yang terjadi di masa dahulu. Ummu Salamah heran. Masa ada yang lebih baik daripada suamiku? Dia enggak tahu ada laki-laki lain yang lebih baik daripada suaminya. Dia lupa dengan Rasulullah SAW. Pada akhirnya jemaah sekalian, setelah masa iddahnya baru aja selesai. Berapa lama masa iddah jemaah sekalian? Kalau ditinggal wafat suami? Hah? Berapa pak? Tiga bulan apa empat bulan? Hah? Empat bulan sepuluh hari. Ya. Empat bulan sepuluh hari. Baru aja selesai, langsung dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kebiasaan di generasi salaf. Kalau ada wanita yang menjanda, langsung mereka hitung. Mereka hitung masa idahnya. begitu selesai masa idahnya, langsung dilamar, ya. Sampai ada yang rebutan malah, ya. Melamar wanita yang sudah selesai masa idahnya. ya. Jadi pada akhirnya beliau mendapatkan suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ibu-ibu jangan harap suami cepat mati. <laughs> Kemudian baca doa tersebut, ya. Tetapi harapkan menjadi lebih baik. Jadi inilah biografi singkat istri Nabi SAW Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi beliau menceritakan tentang sebuah gereja dalam sebuah riwayat gereja itu bernama Gereja Maria. Gereja Maria yang beliau lihat di negeri Habasyah. Habasyah adalah tempat berhijrah para sahabat dahulu sebelum adanya kota Madinah sebagai negeri muslim. Jadi kota Madinah waktu itu belum menjadi negeri muslim. Makanya para sahabat berhijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah bukan juga negeri muslim. Tetapi di sana negeri yang aman. Beda dengan kondisi Makkah ketika itu. Makkah belum menjadi negeri muslim juga, namun mereka tidak bisa lagi menjalankan ibadah. Para sahabat ketika itu tidak bisa lagi menjalankan ibadah. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani. Tetapi rajanya adalah raja yang baik. Raja Najasyi. Dan sahabat ke sana juga membawa misi untuk berdakwah. Jadi di samping mereka berhijrah supaya bisa beribadah kepada Allah, mereka juga ditugaskan untuk berdakwah. Dan subhanallah, pada akhirnya raja negeri Habasyah yaitu Najasyi masuk Islam. Beliau masuk Islam, namun sayangnya rakyatnya tidak mau masuk Islam. Maka dari itu, ketika Najasyi wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan beliau dengan solat gaib. Jadi para sahabat ketika itu sudah pulang semuanya, sudah pulang, sudah berhijrah ke Madinah. Baru Najasyi wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gaib untuk Najasyi karena tidak ada yang mensolatkan beliau. Hanya beliau sendiri seorang muslim di negeri tersebut, bahkan rakyatnya nggak tahu kalau dia muslim. Karena dia sengaja menyembunyikan diri sebagai muslim menyembunyikan identitasnya karena mereka tidak setuju dia masuk Islam. Ya, Ini raja-raja dulu takut sama rakyatnya, Ya, Berbeda dengan Heraklius, penguasa Romawi. Dia nggak masuk Islam, padahal dia sudah tahu. Dia sudah tahu kebenaran ketika datang surat Nabi SAW dan juga datang utusan Nabi SAW dia sudah tahu inilah agama yang benar. Tapi jemaah sekalian, setelah dia kumpulkan para pejabatnya, semuanya menolak. Akhirnya dia tidak jadi masuk Islam hanya gara-gara itu. Tapi Najasyi pintar. Mereka menolak, dia masuk Islam diam-diam. Iya. Jadi ini awal ceritanya mengapa mereka sampai di negeri Habasyah. Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani. Iya, di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Maka Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang beliau lihat. Di gereja itu terdapat patung-patung dan gambar-gambar orang yang soleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihim rajulu salih awil abdu soleh, banau ala qabrihi masjidah, wa fihi tilka suwar." ulaika syirarul khalqi indallah mereka itu apabila mati di tengah-tengah mereka seorang yang soleh atau hamba yang soleh maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah lalu mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung tersebut di dalamnya mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi inilah jemaah sekalian dua hal yang mereka lakukan. Apabila mati orang soleh, mereka bangun tempat ibadah di kuburannya. Lalu mereka tambahkan dengan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa di dalam tempat ibadah tersebut. Kata penulis, fahaula'i jama'u baina fitnatain. Fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Maka mereka mengumpulkan dua fitnah. Fitnah itu artinya sesuatu yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Apa fitnah yang mereka yang mereka lakukan di sini? Du, ada dua yaitu fitnah terkait dengan kuburan dan fitnah terkait dengan patung-patung. Ini diantara sebab yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan dan kekufuran. Maka jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh beribadah di kuburan orang-orang soleh kenapa itu terlarang? karena itu adalah tradisi orang-orang kafir yang telah menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan dan subhanallah sampai hari ini pun masih terjadi orang yang tadinya beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang soleh pada akhirnya mereka menyembah orang soleh tersebut walaupun seringkali mereka tidak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah penyembahan kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa kebiasaan itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Maka dari itu kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin, tapi ini adalah kebiasaan orang-orang kafir dahulu di antaranya orang-orang Nasrani. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini juga larangan membuat gambar-gambar bernyawa. Gambar bernyawa itu adalah gambar manusia atau hewan. Sama saja dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk pahatan, apakah dipahat dari batu atau dari kayu, kemudian menjadi patung. Ini juga kebiasaan mereka dahulu. Kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama menjelaskan larangan di dalam hadis ini dikatakan mereka membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh. Dan ini mencakup tiga macam larangan. Pertama, membangun tempat ibadah di kuburan, atau yang kedua sebaliknya, mengubur di tempat ibadah, mengubur di masjid. Dan yang ketiga adalah beribadah di situ walaupun tidak dibangun sebuah bangunan tempat ibadah. Jadi mencakup tiga macam larangan. Iya. Membangun tempat ibadah di atas kuburan atau beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun tempat ibadah atau mengubur di masjid. Ini semuanya terlarang. Ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah Allah menyatakan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang melakukan itu adalah syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini kita harus takut, harus khawatir. Dikatakan di dalam hadis yang mulia ini, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Padahal jemaah sekalian, ketika mereka membangun tempat ibadah di kuburan orang soleh tersebut, apakah maksud mereka untuk menghinakan orang soleh itu atau untuk memuliakannya? Untuk memuliakannya jemaah sekalian. Niat mereka baik. Jadi ini pelajaran bagi kita, kalau amalan itu buruk, namun niatnya baik, tetap saja amalan itu akan tetap buruk dan akan menyebabkan pelakunya dimurkai oleh Allah. Subhanallah dalam hadis ini dikatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus khawatir, harus takut. Juga jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahaya berbuat atau mengada-ada di dalam agama. Berbuat sesuatu atau melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya di dalam syariat Islam atau di dalam syariat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang mereka lakukan. Mereka niatnya baik untuk memuliakan orang soleh tersebut, namun dengan cara yang tidak dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Cara yang mereka ada-adakan sendiri. Maka jemaah sekalian, walaupun niat mereka baik, namun amalan mereka sesat, itu akan mengantarkan mereka kepada kesesatan dan tidak akan diterima amalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah dan setiap bid'ah itu sesat, wa kulla dolalatin finnar dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bahaya bid'ah itu bisa mengantarkan manusia di dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah boleh kita berbicara tentang keadaan orang-orang kafir, kejelekan mereka, keburukan mereka untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin. Inilah salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau menjelaskan kepada kita keburukan dan kejelekan orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak terjerumus di dalam perbuatan mereka. Dan juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, perbuatan mereka atau yang mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada mereka itu dilarang keras di dalam syariat Islam sehingga Nabi SAW seringkali mengingatkan kita tentang perbuatan-perbuatan mereka agar kita tidak mengikutinya. Iya, ini dalam ibadah. Dalam berpakaian pun atau dalam berpenampilan, Rasulullah saw mengingatkan kita untuk tidak seperti mereka. Seperti perintah Nabi saw untuk membiarkan jenggot tumbuh dan memotong kumis ini hanya persoalan penampilan jemaah sekalian. Ya. Hanya perkara yang sifatnya kebiasaan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya apa? Supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Majusi dan kaum musyrikin. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Khaliful Yahud." Dalam hadis yang lain, "Khaliful musyrikin." Dalam hadis yang lain khaliful majus. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berbedalah dengan orang-orang musyrikin, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Biarkan jenggot Anda tumbuh, jangan dipotong, apalagi dicukur. Dan potonglah kumis supaya berbeda dengan mereka. Subhanallah, di dalam urusan seperti itu pun kita disuruh untuk berbeda. Jadi inilah salah satu tujuan besar syariat Diturunkan syariat ini agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena ikut-ikutan mereka itu sama saja dengan sikap loyal kepada mereka. Dan lebih berbahaya lagi adalah kita akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jemaah sekalian, kita tambahkan satu hadis lagi. Walahuma anha qalat dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi Ketika datang detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menutupkan pakaian beliau gamis beliau di atas wajahnya fa idza biha kasyafaha maka apabila beliau telah merasa sesak nafas beliau menyingkapnya kembali Jemaah sekalian ini adalah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kisah yang sangat penting sekali untuk kita petik pelajaran bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pesan-pesan penting beliau seorang pemimpin atau orang tua kepada anaknya sebelum wafat, tentu dia akan memberikan pesan-pesan yang paling penting. Kalau mau dikumpulkan semua nasihat, nasihat banyak. Maka dia harus memilih nasihat yang paling penting. Karena waktu sudah tidak panjang, waktu sudah tidak lama. Dalam kondisi Rasulullah SAW menghadapi kematian, ini berat, berat beliau rasakan uh, rasa apa namanya sakit yang beliau derita karena beliau sakit terlebih dahulu beliau sakit terlebih dahulu sebelum wafat dan para nabi dan rasul kalau ditimpa rasa sakit itu lebih lebih daripada orang biasa lebih daripada orang biasa itu ketetapan Allah agar derajat mereka lebih tinggi agar derajat mereka lebih tinggi ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi balaan al-anbiya Thummal amthal fal-amthal orang yang paling keras ditimpa bala adalah para nabi kemudian yang imannya di bawahnya kemudian yang imannya di bawahnya lagi dan seterusnya jadi tergantung kadar keimanan orang ditimpa cobaan tergantung kadar keimanan para nabi dan rasul yang paling kuat imannya maka cobaan yang menimpa mereka pun lebih berat saking beratnya jemaah sekalian Aisyah menceritakan Rasulullah SAW menutupkan pakaian beliau ke wajahnya. Kemudian beliau merasa sesak nafas, akhirnya beliau lepaskan lagi. Faqala wa huwa Kemudian beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Dalam kondisi sakit berat beliau rasakan, beliau masih sempat menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis menunjukkan hadis ini penting sekali untuk kita pahami. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam kondisi yang sangat genting, dalam kondisi yang sangat sakit beliau rasakan. Sakit yang sangat keras beliau rasakan ketika itu. Apa kata Nabi SAW dalam kondisi seperti itu? Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat. Di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini pengabaran, ada juga yang mengatakan ini doa, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita terjemahkan Allah melaknat atau semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat atau semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW menyampaikan itu menjelang wafatnya karena beliau khawatir jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u kata Aisyah beliau memperingatkan kita dari perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kita ikut-ikutan. Walau ladzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena ketakutan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Karena beliau takut sehingga kuburan beliau tidak ditampakkan. Ghaira annahu khasyya ayyutakhadha masjidah. Kata Aisyah, beliau khawatir kuburannya akan dijadikan tempat ibadah. Juga bisa dibaca ghaira annahu khusyiah. karena ditakutkan. Jadi ditakutkan di sini kalau dibaca khusyiah para sahabat yang takut. Tapi kalau baca khasyiah beliau yang takut kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW dikuburkan di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu mereka dikuburkan harus dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Itu ketentuan khusus. Ketentuan khusus untuk para nabi dan rasul alaihi wassalam dikuburkan di tempat mereka wafat. Namun di sini ada tambahan keterangan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam kamar Aisyah? Sehingga orang-orang nggak bisa lihat karena ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Iya. Namun jemaah sekalian, bagi kaum muslimin yang lain, bagi kaum muslimin yang lain ketika wafat harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh dikuburkan di rumah. Ini tidak boleh dilakukan. Hanya itu khusus bagi Rasulullah SAW dan pengecualian juga untuk dua orang sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Ini pengecualian spesial khusus dua orang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Selain itu, selain itu tidak ada para sahabat yang menguburkan jenazah di pekarangan rumah. Jadi ini tidak dibolehkan. Jenazah itu jenazah kaum muslimin harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan juga kata para ulama, kalau seseorang dikuburkan di rumah atau di pekarangan rumah, ini bisa jadi kezoliman kepada ahli waris. Kezoliman kepada ahli waris. Sebab uh, tanah yang dia tinggalkan itu sudah menjadi milik ahli waris. Dan juga kalau ada kuburan, nanti tanah itu kalau misalkan mau dijual, maka harganya akan jatuh. Ya, harganya akan jatuh. Jadi tidak sepatutnya mengubur di rumah melainkan harus di pekuburan umum kaum muslimin. Ya. Yeah. Yang khusus dikuburkan di rumah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengecualian dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar di samping beliau. Apalagi menguburkan di masjid. Walaupun yang dikuburkan di situ adalah yang memberikan tanah wakaf. Dan kalau dia sudah berikan tanah wakaf, berarti sudah bukan milik dia. Dia sudah wakafkan tanah itu, itu sudah milik kaum muslimin. Jangan dia minta dikuburkan di situ. Bahkan khawatirnya dia masuk di dalam apa namanya dosa orang yang meminta kembali pemberiannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti anjing. Orang yang meminta kembali per pemberiannya seperti anjing yang menjilat sendiri ludahnya. Itu perumpamaan yang pernah diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sudah ngasih, sudah bersedekah, sudah wakaf, sudah hibah, tapi dia minta lagi. Dia minta lagi pemberiannya tersebut, kata Nabi SAW, dia seperti seekor anjing yang meludah, kemudian ludahnya dia jilat lagi. Naudzubillah. Ya, seperti itu. Jika orang sudah wakaf untuk masjid, jangan dia minta dia dikuburkan di situ. Itu namanya dia mengambil kembali sebagai walaupun nggak semuanya, sebagian dari apa yang sudah dia berikan. Dan walaupun dia berwasiat, tidak boleh ditunaikan wasiat tersebut karena wasi, wasiat untuk berbuat dosa tidak boleh ditunaikan kecuali wasiat yang tidak mengandung dosa wajib bagi ahli warisnya atau orang-orang yang dia wasiatkan untuk menunaikan wasiatnya ya jadi nggak boleh walaupun dia pendiri masjid tersebut atau yang memberi wakaf masjid itu nggak boleh dia dikuburkan di masjid tersebut atau di halamannya ya jemaah sekalian Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Hikmahnya adalah karena itu merupakan wasilah jalan yang bisa mengantarkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu, hadis ini juga mengandung larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi menyerupai dalam agama mereka atau dalam perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Iya. Tapi subhanallah jemaah sekalian, mungkin hari ini, mungkin saja hari ini di masa ini kita jarang menemukan ada gereja yang di dalamnya ada kuburan atau tempat ibadah orang Yahudi. Nah, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya tempat ibadah orang-orang Yahudi. Ya, yeah. seandainya ada, kita jarang mendengarkan di gereja ada kuburan. Ya. Kalau seperangkat alat musik ada, ya, band. Ya. Karena itu alat mereka beribadah alat mereka beribadah. Alat musik. Ya. Ada juga paduan suaranya. Ya. Tapi jarang kita dengarkan ada kuburan. Subhanallah, yang justru mewariskan kebiasaan jelek mereka ini lebih banyak kaum muslimin. Lebih banyak kaum muslimin yang melakukan ini. Tradisinya orang-orang kafir, orang kafir zaman sekarang sudah tidak melakukannya, malah kaum muslimin yang masih melakukannya. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Maka inilah keadaan umat kita yang artinya di pundak kita ada tugas besar untuk memberi nasihat, memberi peringatan dan mendakwahi saudara-saudara kita kaum muslimin. Iya. Maka hadis yang mulia ini terkandung larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh, para nabi maupun para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama saja apakah dengan membangun masjid di situ atau masjidnya sudah ada lebih dulu lalu dikuburkan orang soleh di situ atau ataukah sekedar beribadah walaupun tidak ada bangunan masjid atau tidak ada bangunan tempat ibadah. Iya, sama saja semuanya terlarang. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan tauhid dan kekhawatiran beliau atas dosa kesyirikan sampai-sampai di masa sakit beliau yang sudah semakin parah menjelang wafat beliau masih sempat beliau ingatkan bahaya kesyirikan dan harus kita jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya hadis ini juga menunjukkan bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani namun melaknat di sini sifatnya melaknat umum. Tidak ditunjuk person tertentu. Nabi SAW hanya mengatakan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi tidak menyebutkan nama-nama tertentu. Ya, Makanya ulama berbeda pendapat boleh enggak melaknat orang secara person. Pendapat yang kuat insya Allah itu tidak dibenarkan. Kalau kita mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani itu boleh. Tapi jangan kita mengatakan semoga fulan dilaknat oleh Allah. Fulan seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ini tidak dibolehkan karena itu sama saja dengan mendoakan dia tidak dapat hidayah atau menutup pintu hidayah baginya. Iya. Kalau hidayah untuk seluruh Yahudi dan Nasrani itu nggak mungkin. Tapi kalau satu dua orang dari mereka atau sebagian mereka itu masih mungkin sehingga jangan kita tutup pintu hidayah untuk orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga yang merasa sakit sebagaimana kita juga sakit. Ini yang diderita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Dan beliau wafat seperti kita juga wafat. Beliau manusia biasa seperti kita juga tidak ada sedikit pun dalam diri beliau sifat-sifat rububiyah maupun sifat uluhiyah. Maka tidak sepatutnya beliau dipersekutukan dengan Allah. Kalau begitu jemaah sekalian, selain beliau lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah. Kalau saja orang yang paling mulia, tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makhluk yang paling mulia yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi tetap saja beliau hanyalah hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Maka selain beliau, tentu lebih tidak patut lagi. Lebih tidak patut lagi dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Nabi Isa alaihissalam, tidak juga para wali. Para wali sudah jelas. Derajat mereka lebih rendah dari para nabi dan rasul. Tapi jemaah sekalian, yang terjadi adalah umat Islam sebagiannya yang mengaku muslim, sebagiannya mengaku muslim, mengangkat para wali sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah. Dengan cara apa? Mereka berdoa kepada para wali tersebut atau bertawakal bersandar hatinya kepada para wali tersebut atau mencari berkah dari kuburan para wali dan lain sebagainya. Dan umat Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salam yang derajatnya lebih tinggi dari para wali. Sama. Sama ini. Umat Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salam, tapi Nabi Isa derajatnya lebih tinggi dari semua para wali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tinggi derajatnya namun tetap saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Yang terakhir jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini terdapat di dalam hadis ini penjelasan hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau. Apa hikmahnya? Disebutkan dalam hadis di akhir hadis. Annahu khusyya ayyutakhadha masjida. Ditakutkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Pasti muncul pertanyaan, bagaimana dengan kuburan posisi kuburan beliau sekarang. Bukankah posisinya sudah berada di tengah-tengah Masjid Nabawi? Maka jemaah sekalian, inilah salah satu alasan orang-orang yang masih beribadah di masjid yang ada kuburannya atau mengubur di masjid. Ya, atau datang di kuburan untuk beribadah di sana. Alasan mereka adalah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja posisinya berada di dalam masjid. Maka ini namanya syubhat. Bagaimana menjawab syubhat ini? Yang pertama adalah sampai sekarang pun sampai sekarang pun tidak bisa dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di masjid atau masjid dibangun di atas kubur beliau. Kenapa? Karena beliau sendiri yang membangun masjidnya. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Dan juga sampai hari ini jemaah sekalian, itu masih rumah beliau. Lebih tepatnya rumah beliau dan Aisyah radhiyallahu anha, bukan istri-istri yang lain belum pernah ada catatan sejarah itu diwakafkan untuk masjid. Jadi masih rumah beliau sampai hari ini. Gak bisa kita katakan itu masjid. Itu masih rumah beliau. Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua jemaah sekalian. Dan ini yang paling penting. Perbuatan memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke tengah-tengah areal masjid, maksudnya dikelilingi oleh masjid, ini adalah perbuatan manusia. Dan itu terjadi di akhir masa sahabat yang melakukan adalah penguasa, beliau bukan dari kalangan sahabat. Jadi yang melakukan adalah penguasa yang bukan dari kalangan sahabat. Ditambah lagi ulama-ulama besar yang hidup di masa itu seperti Said bin musayyib mengingkari, menyalahkan. Ini salah kalau dilebarkan ke arah sini, harusnya dilebarkan ke arah sana. Jangan dilebarkan ke arah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ini salah. Intinya adalah itu perbuatan manusia. Sekarang jemaah sekalian, pantaskah perbuatan manusia itu kita gunakan untuk melawan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak pantas. Tidak pantas. Perbuatan yang dilakukan manusia kita gunakan untuk melawan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah begitu jelas melarang kita untuk beribadah di kuburan atau membangun masjid di kuburan atau mengubur di masjid. Iya. Jadi tetap saja itu bukan dalil. Dan yang ketiga jamaah sekalian, jawaban yang ketiga bahwasannya Masjid Nabawi itu adalah pengecualian Ya katakanlah kita sepakat. Oke okay lah, kubur Nabi SAW sudah berada di masjid. Tapi itu pengecualian Masjid Nabawi. Kenapa? Karena memang hukum-hukum Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid yang lain. Maksudnya dari segi keutamaan. tidak sama dengan masjid kita. Solat di situ lebih baik le, apa namanya senilai dengan seribu solat di masjid yang lain. Jadi bagaimana mungkin kita samakan antara masjid kita dan masjid Nabawi? Intinya itu bukan dalil, bukan alasan untuk kita beribadah di masjid yang ada kuburannya atau mengubur di masjid atau membangun masjid di kuburan. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mohon penjelasan Sampai sejauh mana batas niat itu menggugurkan praktek Atau sebaliknya praktek menggugurkan niat Seperti innamal a'malu bin niat Bahwa amal itu tergantung niat Tadi niatnya orang yang melakukan kesirikan tadi adalah untuk memuliakan para walinya tapi gugur karena prakteknya memang sangat melanggar. Terus yang kedua Ustadz, tadi sudah dijelaskan tentang larangan gambar dan pahatan. Di zaman sekarang teknologinya sudah berkembang pesat, bagaimana hukumnya dengan foto dan video? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik. Yang pertama jemaah sekalian, antara niat dan cara beribadah ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan nggak bisa dipisahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ibadah itu harus memenuhi dua syarat salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka ibadahnya menjadi tidak sah dan tidak diterima malah mendapatkan dosa bahkan dosa besar iya yeah. Pertama niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua cara sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau memisahkan ini, sama saja kita memisahkan syahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Para ulama menjelaskan mengapa dua kalimat ini terdiri dari dua kalimat tapi diletakkan dalam rukun yang pertama. Satu, dalam satu rukun. Padahal kalimatnya ada dua. Kenapa enggak disebutkan dalam dua rukun, rukun pertama dan rukun kedua. Tapi dalam rukun Islam ini adalah rukun pertama. Kenapa? Karena di dalam dua kalimat ini terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, kita lakukan karena Allah semata-mata, itulah makna la ilaha illallah. Mengamalkan la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, semata-mata kita harapkan pahalanya dari Allah, tidak dari yang lain. Itu hakikat kalimat La ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah adalah ittiba, mengikuti beliau, meneladani beliau. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memisahkan, sama saja kita misahkan antara la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, dalam urusan duniawi dalam urusan duniawi urusan duniawi itu pada dasarnya adalah mubah pada dasarnya adalah mubah jadi kita enggak diharuskan dalam urusan duniawi secara umum untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau sudah ada dalil yang menunjukkan kita harus ikut beliau contohnya urusan makan Urusan makan kan urusan duniawi. Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan kita harus makan dengan tangan kanan, kita harus baca bismillah terlebih dahulu dan dianjurkan kita makan berjamaah, makanlah dari bagian yang terdekat dengan kita. Ini. Ini pada asalnya dalam urusan duniawi, yaitu semua boleh kita kerjakan kecuali kalau sudah ada dalil yang melarang kita untuk melakukannya. Iya. Namun jemaah sekalian, urusan duniawi itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Jadi, walaupun di situ kita tidak mengikuti Nabi SAW, namun kita niatkan ibadah, maka kita akan dapat pahala. Itu dalam urusan duniawi. Ya, katakanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pekerjaannya adalah penggembala dan dulu para sahabat ada yang penggembala ada yang apa namanya petani korma ada pula yang pedagang kita mungkin profesinya berbeda berarti nggak sama kita nggak ikut mereka namun kita niatkan untuk ibadah kita niatkan misalkan gaji saya ini akan saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah akan saya pergunakan untuk menafkahi orang-orang yang wajib saya nafkahi dan sebagian saya sedekahkan di jalan Allah. Maka saat itu kita bekerja menjadi ibadah. Ya, jadi urusan duniawi apapun, kita makan jemaah sekalian, makan itu urusan dunia. Tapi kalau kita niatkan, saya makan supaya nanti saya lebih kuat ibadah. Tidur juga urusan dunia, pada asalnya mubah. Tapi kalau kita niatkan, saya tidur nanti supaya saya lebih kuat untuk ibadah maka saat itu menjadi ibadah. Ya. Tapi kalau amalan ibadah harus mutlak terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, Pak? Ayah iya. tentang foto dan video. Jemaah sekalian, kita sudah tahu tentang larangan keras membuat gambar bernyawa. Membuat gambar bernyawa dan bahkan insya Allah ada bab khusus yang berbicara tentang itu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah video dan foto masuk dalam gambar, gam, kategori gambar bernyawa? Jawabannya ulama berbeda pendapat. Ulama ahlu sunnah wal jamaah kontemporer mereka berbeda pendapat. Sebagian berpendapat demikian bahwa foto dan video termasuk gambar bernyawa seperti Syekh bin Bas, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya. Sebagian lagi berpendapat bukan termasuk gambar bernyawa seperti Syekh Ibn Thaimin dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Jadi ulama di situ ber, berbeda pendapat karena perbedaan ijtihad mereka. Kenapa mereka harus berijtihad? Karena foto dan video belum ada di masa Rasulullah SAW. alaihi Yeah. Intinya ulama di situ berbeda pendapat. Kalau ulama berbeda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Ya silakan saja kita pelajari. Dalam masalah ijtihad, kalau ulama berbeda pendapat dalam masalah ijtihad, ijtihad itu tidak ada dalil yang tegas menyatakan ini benar atau salah. Sehingga ulama berijtihad. Dalam masalah ijtihad itu adabnya adalah kita sebagai penuntut ilmu kita meneliti kita meneliti mana pendapat yang kemudian kita dapat kesimpulan yang lebih kuat yang lebih sesuai ya nah hasil penelitian kita bisa berbeda-beda akhirnya misalkan saya mengatakan yang lebih kuat adalah itu juga termasuk gambar bernyawa ya orang lain mengatakan yang lebih kuat itu tidak masuk kategori gambar bernyawa dan ini perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad yang kita dituntut untuk apa namanya? saling bertoleran. Kenapa? Karena nggak ada dalil tegas. Beda jemaah sekalian dengan perbedaan pendapat yang di situ ada dalil tegas. Maka orang yang menyelisihinya tercelah. Orang yang menyelisihinya tercelah. Dalam permasalahan ini tidak ada dalil tegas sehingga uh, tidak boleh kemudian saling mencela atau apa namanya saling memusuhi karena perbedaan pendapat ini. Jadi hasilnya kita akan berbeda pendapat jadinya. Ya. Walaupun saya pribadi lebih condong atau lebih cenderung itu termasuk kategori gambar bernyawa. Kategori gambar bernyawa. Iya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam hadis-hadis dikatakan menggambar atau membuat gambar bernyawa. Di situ tidak dikatakan membuat gambarnya dengan tangan kita atau dengan alat, tidak pula dengan alat masa dulu atau masa sekarang. Jadi larangannya bersifat umum. Enggak ada pengkhususan. Enggak ada pengkhususan. Iya. Maka kalau kita perhatikan larangan membuat gambar bernyawa, Allah tidak mengkhususkan. Dibuat dengan apapun. Jadi mencakup semuanya. Nggak ada bedanya. Mau dibuat dengan tangan, dengan alat, alat modern atau alat dahulu. Nggak ada bedanya, sama. Ini kalau apa namanya pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya. Itu adalah gambar bernyawa juga. Ya. Yeah. Gambar bernyawa juga. Dan juga ini pendapat yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Artinya, kalaupun itu bukan gambar bernyawa, kita kan nggak rugi juga. Iya kan? Seandainya itu bukan gambar bernyawa, kita nggak melakukan, kita nggak foto-foto, kita nggak video, kita kan nggak rugi. Tapi kalau ternyata itu gambar bernyawa, maka kita rugi. Kita terancam. Iya. Jadi itu pendapat yang lebih selamat, lebih aman, ya, lebih aman, ya. Walaupun kita nggak bisa mencela, kalau ada saudara kita yang berpendapat itu bukan gambar bernyawa, ya, yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun jamaah sekalian, kadang sesuatu yang kita mengatakan itu nggak boleh. Tetapi kalau ada maslahat yang besar, ada maslahat yang besar, maslahatnya jauh lebih besar, itu bisa dibolehkan. Syekh Soleh Al-Fauzan sendiri, beliau mengatakan video dan foto-foto itu adalah gambar bernyawa. Tapi video beliau banyak. Ya. Video ceramah beliau banyak. Padahal beliau berpendapat itu gambar bernyawa. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau berijtihad lagi, berijtihad lagi. Menyebarkan ceramah video beliau itu ada maslahat yang sangat besar dan menghilangkan mudarat yang sangat besar. Ya. Contohnya jemaah sekalian di YouTube. Kalau kita biarkan di YouTube itu orang menye, apa namanya hanya yang menyebarkan di situ hanya yang menyebarkan kesesatan maka akan semakin banyak orang tersesat tapi kalau kita siarkan video yang baik, maka tentu ini akan meminimalkan atau bahkan menghilangkan kesesatan tersebut. Jadi bisa saja seorang ulama dia berpendapat ini video nggak boleh sebenarnya. Tapi kenyataannya videonya banyak. Kenapa? Karena dia melihat walaupun itu ada mudarat, tapi ada maslahat yang jauh lebih besar. Iya. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita heran, kok ini ulama beliau berpendapat video haram. Tapi videonya banyak. Nah, itu karena apa? Karena dia memandang ada maslahat yang jauh lebih besar untuk menghilangkan mudarat yang sangat besar seperti adanya video-video kesyirikan dan kekufuran yang tersebar di apa namanya internet untuk menutupi itu. Iya. Jadi demikian. Uh, kemudian satu lagi jamaah sekalian, para ulama yang mengatakan foto-foto dan video itu bukan gambar bernyawa, itu tidak kemudian memudah-mudahkan. Ya. Cuman apa namanya? Ada momen sedikit langsung selfie. Ya. Langsung dia abadikan dalam video. Padahal nggak terlalu penting. Ya. Seperti Syekh Ibn rahimahullah, beliau mengatakan, ini bukan termasuk gambar bernyawa, tetapi hendaklah tidak dilakukan kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Contohnya mau bikin KTP, mau bikin paspor, ada kebutuhan, bukan sekedar kenang-kenangan atau sekedar main-main, sekedar selfie. Dan juga jemaah sekalian perlu dipahami, jangan salah kaprah, terutama para wanita, ulama yang mem, apa namanya yang berpendapat foto itu gambar bernyawa dan yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa, semuanya sepakat wanita itu tidak boleh difoto kemudian disaksikan oleh laki-laki. Apalagi disebarkan di medsos. Ini bukan masalah gambar bernyawanya, tetapi fitnah wanita. Jadi akhwat jangan salah kaprah. Ya kan pendapat Syekh Usaimin foto bukan gambar bernyawa, boleh dong selfie. Ya. Kemudian dijadikan foto profil di WhatsAppnya atau di BBM-nya, apalagi di Facebook-nya, lalu bisa disaksikan oleh kaum lelaki. Termasuk jamaah sekalian, Allah melarang kaum lelaki melihat wanita yang bukan mahram, bukan istrinya. Itu nggak ada pengecualian. Dia sudah berjilbab atau membuka aurat, sama terlarang jamaah sekalian. Melihat wanita yang buka auratnya terlarang, yang menutup auratnya juga terlarang. Wanita jangan salah kaprah. Saya sudah berjilbab jadi nggak apa-apa selfie. Ya, sudah apa namanya? Pakai cadar nggak apa-apa selfie malah tidak sedikit kaum laki-laki tambah penasaran. Masya Allah matanya indah sekali. Iya. Malah tambah penasaran dia kalau dia berjilbab. Kalau yang buka-bukaan mah itu sudah pasaran. Iya. Yang berjilbab apalagi yang bercadar laki-laki malah tambah penasaran. Jadi bukan persoalan gambar bernyawa namun fitnah wanita. Iya. Barangkali demikian jamaah sekalian, wallahu alam. Ya. Mungkin satu lagi Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang solat gaib orang yang wafat di negeri lain atau daerah lain. Dan dari hadis kisah Najasyi kita bisa mendapatkan pelajaran pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat adalah yang disolatkan solat gaib itu hanyalah yang belum disolatkan di sana. Kalau sudah disolat, perlu solat gaib. Buktinya, Nabi SAW tidak mensolatkan sahabat-sahabat yang lain yang wafat di negeri Muslim. Itu buktinya. Ya, Nabi SAW bahkan mengabarkan di sebuah peperangan sejumlah sahabat akan wafat. Kalau si Fulan wafat, kepemimpinan digantikan oleh Fulan. Termasuk salah satunya adalah uh, sepupu beliau, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib. Kalau Ja'far wafat, gantikan dengan fulan. Kalau si fulan wafat, gantikan dengan fulan. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah pasukan peperangan. Dan ketika mereka wafat, Nabi gak solatkan. Nabi SAW tidak mensolatkan. Kenapa? Karena pasukan di situ sudah mensolatkan mereka. Iya. Jadi di sini ada dua dalil. Pertama Nabi SAW mensolatkan Najasyi yang tidak disolatkan sama sekali. Yang kedua, Nabi tidak mensolatkan sahabat yang wafat di negeri lain yang sudah disolatkan di sana. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah Taala. Solat gaib itu hanya bagi yang belum disolatkan di negeri tersebut. Ya, wallahu alam. Ya. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini sudah